Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang baik, pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Hukbatun minat Tarikh sepenggal sejarah semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga gugurnya cucu beliau Husain radhiyallahu anhu. Dan kita telah sampai pada Al-Faslus Thani pasal yang kedua yaitu Khilafatu Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an yaitu masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhitung semenjak tahun 13 Hijriah sampai tahun 23. Rasulullah wafat Berapa hijriah? Hmm? Berapa? sepuluh apa sebelas? Ayo, silakan dijawab. sebelas apa sepuluh? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintah kaum muslimin berapa tahun? Hmm? Dua tahun. Berarti berapa tahun setelah kematian Rasulullah Umar bin Khattab memegang tampuk pemerintahan? Hmm? Berapa tahun? Tetapi di zaman Umar bin Khattab Persia dan Romawi ditaklukkan. Hanya butuh beberapa tahun sepeninggal Nabi. Romawi dan Persia ditaklukkan. Tidak butuh waktu lama. Nanti saya ceritakan bagaimana penaklukan Romawi dan Persia. Istamarrat khilafatu Abi Bakr sanatain Masa pemerintahan kekhalifahan Abu Bakar berlangsung dua tahun lebih tiga bulan. Summa tufi Abu Bakrin kemudian Abu Bakar wafat. Berarti 13 dikurangi 2. Berarti Rasul wafat tahun Waqat tarokal khilafata ba'da dhalika li Umar wa baya'ahunna. Abu Bakar meninggalkan kekhalifahan untuk Umar dan manusia membaikatnya. Sistem tunjuk yang dilakukan oleh Abu Bakar tidak pakai musyawarah. Langsung Abu Bakar menunjuk Umar tidak pakai musyawarah. Waqat ro'a Abu Bakrin anna Umar bin Khattab huwa aslahun nas. Karena Abu Bakar melihat bahwa Umar adalah aslahun nas, manusia yang paling berhak paling tepat untuk ya untuk mengemban dakwah kekhalifahan. Fakta rohu min ba'dihi makanya langsung dipilih tidak pakai musyawarah. Rasulullah tidak pernah menunjuk sahabat untuk dijadikan pengganti. Tetapi hanya isyarat-isyarat saja. Hah? Tetapi Rasul tidak pernah menunjuk Abu Bakar kamu jadi pemimpin. Rasulullah tidak pernah menunjuk pengganti. Abu Bakar menunjuk langsung Umar. Umar membentuk tim formatur 6 orang. Jadi beda-beda. Rasulullah tidak menunjuk, Abu Bakar menunjuk. Kalau Abu Bakar, kalau Umar nanti sebelum wafat, beliau menunjuk berapa orang? 6. Utsman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqaf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Nama. Jadi Rasulullah Abu Bakar Umar beda-beda. Ya. Faktarahu min ba'dihi maka Umar maka Abu Bakar langsung memilih dan langsung menunjuk Umar untuk menjadi penerus. ahul muslimun dan langsung dibaiat oleh kaum muslimin sepakat tidak ada khilaf. Manusia yang hadir di situ sepakat ketika Abu Bakar tidak ada, tidak ada satu dua orang berselisih tentang kemuliaan Umar. Sepakat. Meskipun langsung ditunjuk sama Abu Bakar, tidak ada khilaf sama sekali. Semua sahabat sami'na wa membaiat Umar bin Khattab. Fasoro khalifata khalifatir Rasul. Maka Umar menjadi khalifah khalifahnya Nabi. Yang pertama kali mendengar menjabat khalifah Nabi siapa? Abu Bakar. Khalifah itu kan penerus pengganti. Khalifatun Nabi pengganti Nabi, penerus Nabi. Kalau Umar berarti khalifatu khalifatin Nabi, penerus penerusnya Nabi, pengganti penggantinya Nabi. Kedawan gitu loh. Maka Umar itu mikir, ini kalau dibiarkan khilafah-khilafah nanti zamannya Utsman jadi khilafatu, khilafati, khilafati Rasulillah. Zamannya Ali menjadi khilafatu, khilafati, khilafati, khilafati Rasul. Maka diganti sama Umar bin Khattab menjadi apa? Amirul Mukminin biar nggak kepanjangan. Bisa dipahami ya? Wakanat muddatu khilafati asrosinin. Masa pemerintahan Umar bin Khattab 10 tahun. Di sela-sela 10 tahun inilah Romawi tumbang, Persia tumbang, Mesir tumbang. Di zamannya Umar bin Khattab. Padahal nih, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, itu umurnya Nabi berapa tahun? Hah? 40 tahun. Rasulullah diangkat jadi nabi umur 40 tahun itu Arab itu di, berada di titik yang terendah dari segi akhlak, moralitas, pendidikan pokoknya paling terendah jahiliyah. Ya, mereka adalah kaum yang keras penghuni padang pasir. Mereka adalah kaum yang membunuh anak perempuan-perempuan mereka. Mereka adalah kaum yang memakan riba. Mereka kaum yang membuat patung-patung dan disembah. Nol, tidak punya peradaban, tidak punya kemuliaan rendah orang Arab. Di saat seperti itulah, di saat seperti itu Rasul diangkat jadi Nabi itu ada dua kekuatan besar, Romawi dan Persia. Romawi dan Persia ini, ini sering saya sampaikan ini. Sering saya sampaikan, Romawi dan Persia ini selalu memperebutkan hegemoninya. Jadi Romawi menaklukkan Syam, Romawi menaklukkan Syam, Persia nggak terima, Persia nyerang, kalah, bolak-balik. Syam diperebutkan. Afrika nih, Ethiopia ditaklukkan sama Romawi sehingga Herak sehingga Najasyi itu adalah raja kecil yang dia harus tunduk kepada raja besar yaitu siapa? Heraklius. Yaman ditaklukkan oleh Persia. Irak ditaklukkan oleh Persia, padahal Irak itu Arab. Pokoknya selalu dua negara besar ini berebut kekuasaan. Tapi pada zaman itu Romawi dan Persia tidak memperhitungkan Arab. Arab tidak ditoleh, Arab tidak niat ditaklukkan apanya yang ditaklukkan oh, mereka gersang tidak ada kebaikan di dalamnya orangnya juga seperti itu tidak ada yang diharapkan sehingga Romawi dan Persi tidak memperhitungkan menganggap mereka ini kaum rendah dan tidak dilihat sama sekali dan mereka berebut kekuasaan mengumpulkan emas permata dan seterusnya di sinilah Rasulullah menegakkan tauhid, ngajari manusia tauhid, tauhid. Rasulullah dilempari batu, Padahal ketika nih Abu Jahal membujuk Nabi dengan apapun dikasih harta yang paling mewah tidak mau Rasulullah wanita yang paling cantik seandainya engkau Muhammad ingin menjadi penguasa Arab kami sepakat menjadikan engkau adalah sayyid kami asalkan tinggalkan dakwamu yang menyeru kepada peniadaan terhadap berhala-berhala kami. Kalau engkau Muhammad ingin menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah ini, kami sepakat orang-orang Quraisy ini akan mengumpulkan harta-harta kami sehingga tidak ada manusia terkaya di tanah Arab ini melebihi engkau. Seandainya engkau ah, Muhammad ingin memperoleh seorang wanita yang paling cantik di negeri Adi, Jazirah Arab ini, kami akan persembahkan untuk wanita yang paling cantik yang engkau tidak akan melihat lagi wanita cantik selain ini. Asalkan jangan kau mengolok-olok penyembahan kami kepada berhala-berhala kami. Kalau engkau Muhammad adalah orang yang kena jin, kami akan datangkan tabib. Kami datangkan tabib yang akan menyembuhkan penyakitmu. Dan kamu akan sembuh. Karena orang jahiliyah itu meyakini orang macam Di saat seperti tawaran-tawaran bertubi-tubi Rasulullah diam. Apakah cukup? Maukah kalian saya tunjukkan sebuah kalimat yang jika kalian mengucapkan kalimat ini Kalian akan menaklukkan Jazirah Arab dan menaklukkan Romawi dan Persia. Itu sudah diomongkan Nabi itu pada waktu itu. Ketika di Mekah, bukan di Medina di Mekah. Ketika masih lemah, Rasul dilempari batu, Rasul dilempari, maaf, Rasul dilempari kotoran, apa? Unta, Rasul diusir, Rasul dilempari. Itu Rasul sudah mengingatkan mereka. Saya, saya sampaikan kepada kamu sebuah kalimat nih. Kalau kalian mau mengucapkannya, kalian akan menaklukkan jazirah Arab dan Romawi, Persia akan takluk di bawah kita. Diketawain sama orang-orang jahiliyah. Karena tidak mungkin. Selama ini mereka nggak kepikiran seperti itu. Makanya Nabi Muhammad dikatakan majnun. Kenapa majnun? Ngomongnya ini ngelantur. Anak ini gak jelas orang ini ngomong. Kok ngomong masalah Persia Romawi? Ngigo anak ini gitu. Makanya mereka mengatakan kalau kamu sakit, kami datangkan tabib yang akan menyembuhkan penyakitmu. Mendakwahkan tauhid ditentang oleh kaumnya Rasulullah SAW. Singkat cerita Rasulullah wafat. Dua tahun pemerintahnya Abu Bakar, Abu Bakar dalam membereskan, mengokohkan. Murtad-murtad dibasmi, orang yang kerja zakat dibasmi. Ya, di zamannya Abu Bakar, zamannya Umar tokoh. Tidak selang berapa lama, zamannya Umar bin Khattab nih, Persia tumbang, Romawi tumbang, Mesir ditaklukkan. Berapa tahun? Tauhid. Tauhid yang menjadikan mereka seperti itu. Bangsa yang tidak beradab, bangsa yang tidak diperhitungkan, ternyata menaklukkan Romawi dan Persia. Persia saja menaklukkan Romawi tidak bisa. Romawi saja menaklukkan Persia tidak bisa. Ini kaum yang dulu gembala kambing di baju patung menaklukkan dua imperium besar ini. Kalau bukan karena tauhid, tidak mungkin. Kekuatan kita di tauhid kita. Nah, itu yang dilupakan oleh kaum muslimin. Tidak paham bagaimana para sahabat dulu bisa menaklukkan Romawi dan Persia karena tauhid. Makanya para ulama mengatakan, "Man takallama 'anil Islam wa lam yatakallam 'anil tauhid, faka'annahu lam yatakallam syai'an 'anil Islam." Barang siapa berbicara tentang Islam tapi tidak pernah membahas tauhid, maka seakan-akan dia tidak pernah ngomong tentang Islam. Kalau ada dai berbicara tentang Islam, tapi yang disampaikan tidak pernah tauhid, seakan-akan orang ini tak pernah ngomong sama sekali tentang Islam. Karena tauhid inilah yang menyebabkan Nabi Nuh kaumnya ditenggelamkan oleh Allah. Tauhid inilah yang menyebabkan Nabi Musa kaumnya dikejar-kejar Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah karena tauhid. Karena tauhid inilah yang dulu menyebabkan Nabi Ibrahim mencari patung-patung dan menyebabkan Nabi Ibrahim dibakar oleh raja yang dolim. Karena tauhid inilah ya nabi-nabi yang terdahulu disiksa. Karena tauhid inilah Rasul dilempari batu, Rasul terusir dari negerinya dan karena tauhid ini pula ya Bilal bin Rabah diseret-seret ke padang pasir dan ditimpakan batu besar kepadanya. Karena tauhid. Kalau ada orang Islam Dimanapun ngomong tentang Islam, tidak pernah ngomong tauhid, tidak tahu apa yang disampaikan dia. Mau ngomong apa? Baik sama tetangga, orang Nasrani juga, orang Hindu juga, semuanya nyuruh kita baik sama tetangga. Meninggalkan korupsi, semua agama nyuruh meninggalkan korupsi. Tapi ada pembeda kita dengan agama-agama lain. Kita mengajak tauhid yang tidak dimiliki mereka dan tauhid adalah sumber kemenangan kita. Wa tu'addu khilafatu Umar bin Khattab min ajmalis sanawat fi umuril Islam ba'da hayati Rasulillah wa ba'da hayati Abi Bakar As-Siddiq. Dan bisa dikategorikan kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seindah-indah sejarah di perjalanan sejarah kaum muslimin setelah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Awal Umar bi Khilafah fi bidayatil qital anif fi Syam Umar bin Khattab memegang tampuk kekhalifahan permulaannya adalah peperangan yang dahsyat di Syam yang terakhir saya terangkan kemarin. Masih ingat tak? Kemarin kan sebelum wafat Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan Khalid bin Walid yang dari Irak disuruh datang ke Syam. Masih ingat nggak? Padahal di Syam sudah ada itu. Tapi Abu Bakar nyurati siapa? Khalid kemudian Khalid mencari tempat mencari jalan yang apa? Yang tidak pernah dilalui oleh manusia yang kata orang kalau kamu bisa selamat dari berarti kamu hebat karena banyak orang yang mati dalam jalan ini jalan yang gak ada airnya sama sekali ditempuh sama Khalid bin Walid saking pengennya menyusul pasukan kaum muslimin yang menghadapi apa Romawi perang apa itu kemarin perang apa ya Allah sudah dilupakan perang yang remuk perang yang remuk inilah perang yang diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya ketika usai atau sebelum usai Abu Bakar telah wafat. Itu ceritanya. Wa eh, tajamma al-muslimuna fil Yarmuk ayyama jumu'ir rum al-ha'ila. Ya, kaum muslimin berkumpul pada perang Yarmuk ya melawan Romawi yang al-ha'ila, al-ha'ila besar, super power. Wantasorol muslimuna fi hadil ma'roka intisoron mu'azzara. Dan dalam peperangan ini kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang sangat gemilang. Wa futihat Dimaskus dan Dimaskus telah ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab. Damaskus itu tempatnya Heraklius. Heraklius ini sebelum zamannya Umar bin Khattab, dia sudah tahu bahwa dia akan terusir nanti. Sudah tahu dia. Ketika pertama kali dia mendapatkan suratnya Nabi, masih ingat dulu saya ceritakan? Iya kan? Seandainya kan dapat surat dari Nabi nih, diceritakan sama Abu Sufyan, pada waktu itu Abu Sufyan kan belum masuk eh, Islam ditanya sifatnya Nabi dan seterusnya kan gitu kan? Kata Heraklius, seandainya yang kamu omongkan ini benar, wallahi tempat berbicaraku ini akan dikuasai oleh Nabi tersebut. Seandainya dia ada di hadapanku, niscaya aku apa? Basuh kakinya. Masih ingat? saya sampaikan di tempat Makanya semenjak hari itu Heraklius ini sudah punya keyakinan bahwa aku akan terusir dari negeri ini. Dan itu terrealisasi di zamannya siapa? Umar Batu. Dan itu gak butuh waktu lama. Rasulullah wafat, dua tahun pemerintahan, Abu Bakar, setelah itu zamannya Umar. Ya setelah-setelah 10 tahun ini. Nah. Kalau ini Yarmu berarti akhir periodenya Abu Bakar, awal periodenya Umar. Berarti kurang lebih tiga tahun setelah atau dua tahun setelah wafatnya Rasulullah terbukti dan Heraklius sudah tahu bahwa aku akan tinggalkan kota ini. Makanya ketika ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, Heraklius mengatakan salamun ya Surya, ana atrukuki abada. Selamat tinggal wahai Surya. Aku tidak akan ke sini selama-lamanya. Karena tahu dengan hadisnya Nabi Muhammad tadi. Ditinggalkan Romawi boyongan kerajaannya mahkotanya diboyong ke Eropa Timur ke ke Konstantinopel pada waktu itu mana Konstantinopel itu hmm? Istanbul ya ke ya Istanbul dan kuasanya sampai ke daerah-daerah Eropa Timur kayak Bulgaria dan seterusnya. <clears throat> itu namanya Romawi Timur, ada Romawi Barat yaitu Roma. Dan Romawi Barat sama Romawi Timur nggak cocok. Nanti kita kisahkan. Jadi nggak butuh waktu lama. Heraklius meninggalkan karena tahu pasti kalah saya Karena mendengar sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Waktu tingkat Dimas, Dimaskus ditaklukkan. Damaskus itu dulu Romawi, Pak. Rom, Romawi. Nah, sebagian sekarang kan orang Syam kan ada yang bule-bule ya karena mereka dulu itu Orang Syam itu dulu bukan Arab. Pak. Kapan menjadi Arab? Ya ketika ditaklukkan oleh Umar bin Khattab terus jadi Arab. Dulunya bukan Arab. Dulu Arab ya jadi Arab itu. Khalid, negara teluk itu, itu Arab. Syam bukan Arab. Dulu orang Palestina nggak bisa ngomong Arab. Kalau sekarang ya mereka Arab. Wah Himsa, ini sekarang namanya Homs. Pernah dengarkan berita-berita Suriah diperbardir Homs. Homs itu dari kata-kata himsu. Wa qansurain wa ajnadain. Thumma kana al-fathul azim wa wafatku baitil maqdis. Kemudian ini menjadi telah untuk bisa menaklukkan dan membebaskan Baitul Maqdis dan Baitul Maqdis dibebaskan di zaman Umar bin Khattab. Ketika Baitul Maqdis dibebaskan Umar bin Khattab, itu pasturnya, pendetanya itu yang menyerahkan kuncinya kepada Umar bin Khattab. Kunci Baitul Maqdis diserahkan sama pendeta-pendeta pimpinannya kepada Umar bin Khattab. Dan ini beda dengan ketika tentara Salib datang menaklukkan Baitul Maqdis. Nanti itu zaman-zaman berikutnya dibunuh semuanya kaum muslimin. Sedangkan Umar bin Khattab waktu menaklukkan yang menyerahkan kunci itu siapa? Pendetanya dengan terhormat dikasihkan tapi nanti perang salib datang, kaum muslimin, wah dibunuh semua. Dirampas. Ini beda, ini dikasihkan gitu. Dan Umar memberikan suaka bahwa orang Nasrani berhak untuk menjalankan apa? Ibadahnya. Ya. Wasarul muslimuna yajuluna fi ardhir Rum. Dengan pembukaan gerbangnya Eropa ini, kaum muslimin Ya dulu, dia ya dulu ini berpetualang ke negeri-negeri Rum, penaklukan, penaklukan, penaklukan, penaklukan. Semenjak terbukanya Damaskus pada waktu itu. Thumma ba'da dzalika ittaja Amr bin As ila Misr. Karena Syam sudah ditaklukkan, maka ditaklukkanlah Mesir. Antum kalau senang lihat peta, karena ternyata nggak semua orang pinter itu senang melihat peta. Ya, iya. Kalau antum melihat peta, Syam itu adalah pertemuan tiga benua. Coba antum lihat toh, Syam itu. Syam, Palestina, Romawi, Pers, eh, Rom, apa, Palestina, Suria, Lebanon, terus Jordania. Itu diapit tiga benua. Kalau ke barat dikit apa? Mesir. Berarti apa? Afrika. Kalau ke utara, utara barat berarti berapa? Eropa. Kalau ke timur berarti Asia. Maka ini diperebutkan. Persia ini sama Romawi mati-matian merebutkan Syam ini dulu. Kalah menang, kalah menang. Karena memang ini makanya orang kafir Quraisy kan kalau dagang kemana? Ke Syam. Karena di sini pertemuan barang dagangan dari Eropa dibawa ke situ, dari Afrika dibawa ke situ, dari Asia bisa jadi dari India, dari Cina dibawa ke situ. Pertemuan banyak orang di situ. Maka dengan ditaklukkannya Syam ini letak yang sangat strategis. Maka diteruskan oleh Amr bin As. Amr bin As ini ketika Amr bin As termasuk yang ikut perang menaklukkan Romawi pada waktu itu. Romawi terusir sampai ke eh, Konstantinopel. Amr bin As melihat nih Mesir nih kok indah ya Mesir ini. Tidak pernah lihat Jazirah Arab ada ijo-ijo ini. Ini di Mesir kok banyak hijau-hijau. Diteliti sama Amr bin As. Ternyata di situ ada sungai Nil. Otomatis kalau ada sungai ada ada air, ada kehidupan kan gitu kan. Ada hijau-hijau. Maka Amr bin As ini ngopi sama siapa? Umar bin Khattab. Ayo kita taklukkan Mesir. Kita bebaskan biar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Biar tidak dibawa kungkungan Siapa? Mukaukis. Mukaukis ini pernah disurati Nabi. Pernah disurati Nabi Mukaukis ini raja Mesir. Ikut mana dia? Ikut Persia apa ikut Romawi? Mesir. Ikut Romawi, Nasrani. Nurati kepada Mukaukis nih Rasulullah. Kepada Mukaukis, Azimu Misr, pembesar Mesir. Dia Nasrani. Afrika ikut ikut apa? Ikut Romawi kan lebih dekat sama Romawi. Ya, sampai Ethiopia pun ikut siapa? Romawi. Disurati sama Rasulullah. Ini raja kecil, raja besarnya tetap Heraklius. Ya, Mekaukis ini disurati Rasulullah, masuk Islamlah kamu selamat dan negerimu tetap menjadi milikmu, kamu menjadi penguasanya. Gitu Mukaukis menjawab pertanyaannya apa jawabannya suratnya Nabi itu dijawab sama dia. Saya yakin bahwa Nabi itu datang dan kami membaca Injil-Injil kami bahwa Nabi itu datang. Tapi kami masih belum menyangka kalau Nabi yang datang itu dari kalian, wahai orang Arab. Tapi dihormati gitu. Orang Arab dihormati, dikasih wanita. Nih kasihkan Rasulmu. Saya kasih wanita yang cantik ini. Namanya Maria al Intinya itu ceritanya. Sama budak namanya Sirin. Makanya nanti kan ada tabiin namanya Muhammad bin Sirin ya ini asal usulnya hadiahnya Nabi yang dapat dari apa Mukaukis dibawa dua orang ini Sirin sama sama Maria dibawa nyampe di Rasulullah Maria dijadikan khilaf para ulama ada yang mengatakan dijadikan apa istri ada yang mengatakan tetap Buddha dan dari Maria Rasulullah memiliki anak siapa namanya Ibrahim Marianya Alkitia Nasrani dulunya Nasrani terus masuk Islam Nah itu ditaklukkan dalam Mesir. pun cerita terperinci Mesir nanti ada sendiri. Kemudian wataja Sa'ad bin Abi Waqqas ila syarq yaitu Biladul Faris. Di zaman Umar bin Khattab ini kalau Amr bin As mengembangkan ke arah barat yaitu Mesir, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengembangkan ke timur ke Biladul Faris. Biladul Faris berarti ya Persia gitu. Persia berarti mana sekarang? wa al hayla diarahum maka kuda-kudanya kaum muslimin ya merapati jalan-jalan dan negeri-negeri mereka. Tsumma kanat ma'raqatul Qadisiyah al-'azimah. Peperangan Qadisiyah adalah peperangan menghadapi orang Persia yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pendekar, ahli perang, Salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Tolka bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Abu Baidah ibnil Jarrah, 10 orang. Harus dihafal tuh. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini berat jadi khalifah. Enam orang yang ditunjuk oleh siapa? Umar ketika wafat nanti itu semuanya bisa jadi khalifah. Semuanya pandai jadi khalifah. Tapi kesempatan dan takdir Allah yang tidak uh, tidak menakdirkan mereka seperti itu. Tapi mereka ini kuat, bisa. Makanya ditunjuk sama Umar bin Khattab. Kemudian eh, summa futihat Khurasan. Khurasan perbatasan Afghanistan daerah sana, Afghanistan sama Iran sana itu ditaklukkan. Khurasan sekarang di Iran kalau salah ya, atau sebagian di Afghanistan bahkan futuhat kasirah. penaklukan-penaklukan pembebasan sangat banyak di zaman Umar bin Khattab bahkan Umar yuraqibul Muroki batan syadidah dan Umar bin Khattab ini sangat memantau wali-walinya wali itu apa eh, gubernur-gubernur uh, lah kalau sekarang ya gubernur Irak dipantau gubernur Syam dipantau gubernur Mesir dipantau dipantau sama Umar Pak, jadi monitoringnya itu berlaku Umar bin Khattab. Monitoring dan apa istilahnya? Controllingnya itu kuat Umar bin Khattab. Wa kana yasalu anhum. Umar bin Khattab ini kadang-kadang menyamar, tanya bagaimana pemimpinmu. Saking pengen tahunya bagaimana gubernurnya itu memimpin rakyatnya. Wa istali'u akhbarahum wa kana Muhammad bin Maslamah Rasul Umar istali'u akhwalal wulad. Yang biasanya ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk melihat kondisi pemimpin-pemimpin yang di wilayah-wilayah itu mengirim Muhammad bin Maslamah. Pernah mendengar Muhammad bin Maslamah? Oh, luar biasa. Ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah sering menugaskan Muhammad bin Maslamah untuk pasukan. Pinter dia itu orang. Ini sahabat yang namanya sama dengan Rasulullah. Kalau saya mau tanya, siapakah sahabat Nabi yang namanya sama dengan Rasulullah? Ya Muhammad pun namanya sama dengan Nabi kok dibedakan? Jadi kalau ada yang bertanya, siapakah sahabat yang namanya sama dengan nama Nabi? Ya langsung dijawab namanya sama dengan nama Nabi. jawab. Muhammad. Cuma binnya yang beda. Muhammad bin Maslama. Ini jadi Rasulullah hidup itu Maslama ini sering ditugasi Nabi, mimpin pasukan, membebaskan dan Muhammad bin Maslama ini termasuk yang berhasil membunuh orang Yahudi, pimpinan Yahudi, ditugasi Nabi. Muhammad, namanya Muhammad. Juara orang Arab pada waktu itu namanya apa? Muhammad. Bahkan Rasulullah ini nama pertama kali nama Muhammad. Ya, yang ngasih nama Rasulullah Muhammad siapa? Siapa? Subhanallah. Eh? Masa gak ngerti sama ini itu? Yang ngasih nama Muhammad itu loh. Kakeknya beliau. Eh siapa? Kok Abu Talib? Abdul Muttalib. Ketika lahir karena Abdul Muttalib ini cintanya luar biasa kepada Abdullah. Cintanya luar biasa. Kan gara-gara itu kan dia nazar nih. Adwain dulu hampir disembelih karena nagarnya siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu apa namanya? bersumpah kalau anakku 10 laki-laki. Ini yang perempuan juga banyak tapi nggak hitung sama orang Arab itu laki laki-laki. Kalau anakku 10 laki-laki yang 10 saya sembelih. Kebetulan karena Abdullah ini. Bingung Abdul, kok wanteng Abdullah itu. Dia jatuh cinta sama Abdul, bingung. Kalau gak tak, kalau tak sembelih ini anakku yang paling aku sayangi. Kalau gak aku sembelih aku khawatir kualat. Karena dulu kan orang kan kalau nazar kelata ke uzza kan gitu kan. Saking bingungnya dia akhirnya ada yang ngasih tahu. Gini aja jalan tengahnya ayo datang ke dukun. Untuk mencari solusi. Apa kafarohnya datang ke dukun. Kata dukun wis gini aja lah. Diundi 10 unta kurban dan Muhammad terus diundi diundi Muhammad apa? 10 unta. Setelah diundi yang keluar ternyata nama siapa? Nama nama Abdullah. Duh gimana ini? Kata dukunnya tambah lagi 10 unta. Jadi 20. 20 diundi lagi. 20 unta sama tua diundi. Setelah diundi keluar sahamnya dibuka Abdullah lagi. Kata dukunnya tambah lagi 10. 30 dikundi lagi yang keluar abdul lagi 10 10 10 sampai genap berapa 100 dan nanti ditetapkan sama Islam kejadian ini nih bukan karena dukunnya loh ya enggak tapi diatnya orang yang apa terbunuh tanpa sengaja misalnya itu memang 100 unta itu akhirnya bebas Abdul ini Gak jadi disembelih Makanya Rasulullah mengatakan anak ibnu Zabihata ini aku adalah anak dari dua orang yang hampir disembelih. Siapa? Ismail dan Abdul. Makanya pun disayangi. Abdul wafat sedih luar biasa Abdul Muthalib. Anaknya ini lagi dikandungan ibunya. Ditunggu-tunggu pengganti dari Abdullah. Makanya ketika Rasulullah lahir maka Aminah mengutus seseorang datang ke Abdul Muthalib. Senang Abdul Muthalib datang lalu diciumi dibawa ke Ka'bah. Dibawa ke Ka'bah kasih nama. Ini usamihi Muhammad. Aku beri namanya Muhammad. Ya Allah. Nyebut ya Allah memang Abdul tolet. Tapi tetap menyebutkan apa? Abdul Muthalib ini punya tempat khusus di depan Ka'bah. Tempatnya Abdul Muthalib yang tidak ada orang yang berani menduduki tempat itu. Anak-anaknya Abdul Muthalib itu duduk duduk-duduk di hadapan tempat itu untuk menerima wejangan wasiat dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kan punya anak banyak. Ya, waktu Rasulullah kecil main-main. Kemudian Rasulullah menaiki tempatnya siapa tadi? Abdul Muthalib. Oh, diambil sama pamannya. Jangan, ini tempatnya mbamu. Eyangmu ditarik-tarik sama pamannya. Pada waktu ditarik sama pamannya itu, Abdul Muthalib melihat kejadian itu. Maka Abdul Muthalib marah dan mengatakan, "Dau, tinggalkan dia. Biarkan dia tempat di situ. Jangan kau ganggu dia, biarkan dia di tempat itu." Kemudian Abdul Muthalib datang, Rasulullah di pangku, dielus-elus punggungnya sama Abdul Muthalib. Wallahi innau kana lasya'na. Nanti anakku ini akan memiliki perkara yang besar. Jadi sudah diramal sama siapa? Abdul Muthalib. Tapi ngeramal nggak boleh dalam Islam ya. Itu kan orang jahiliyah. Kembali ke materi. Terlalu jauh. Menurut tolong diingatkan, saya itu suka gitu kayaknya ya. Muhammad bin Maslama tadi ya. Jadi Umar bin Khattab ini punya agen khusus namanya siapa tadi? Muhammad bin Maslamah untuk meneliti gubernur-gubernur yang memimpin di daerah-daerah itu. Luas Islam ini ya sampai Mesir sampai Syam sampai Irak sampai Bahrain sampai Yaman sampai Persia itu di zaman Umar Khattab makanya butuh wali-wali wali ya. gubernur lah karena sekarang ya wali-wali kalau sekarang ada wali kota berarti kan wali itu pemimpin wali kota berarti pemimpinnya kota wa min siyasati annau kana yusul bilail termasuk politiknya Umar bin Khattab adalah beliau ini belusukan di tengah malam. Di tengah malam loh, bukan di depan kamera loh ya. Di mana? Dia beda, jangan disamakan sama yang sekarang ini. Wa min siyasati annau kana usubillail. Termasuk politiknya Umar bin Khattab menelusuk dan belusukan di malam hari, malam hari. Wayah harus ala ambil Madinah karena harus membenteng kota Madinah. Seorang khalifah, seorang pemimpin harus gitu. Termasuk pemimpin kepala desa pun itu harus kayak gitu. Antum di kota ya, kalau di desa itu kan rawan aneh-aneh kalau di desa itu. Tempatnya terpencil, kadang ada orang jahat, ada dukun, ada ya, banyak. Di desa itu mesti ada kayak gitu, perdanyangan- perdanyangan kan gitu kan. Santet-santetan, us penggawaan yang desa biasa gitu buaya sampai detik ini. Saya pulang kemarin diceritani wanita di desa itu. Itu seorang kepala desa harus pinter. Malam-malam harus keliling, ada apa desanya. Ya kayak gitulah Umar bin Khattab dulu itu. Keliling kalau malam. Ada apa ini? Jangan-jangan ada konspirasi Yahudi, ada dikelilingi. Dan seorang panglima, seorang apa? Pemimpin sekelas Umar bin Khattab, firasatnya itu tajam. Ada hal yang aneh, paham dia. Ada apa-apa ini. Kok malam hari keliling kok teman Ya. Walam yakun yasmakhli kibari sahabat bil khuruj minal Madinah. Para pembesar sahabat dilarang oleh Umar bin Khattab keluar dari Madinah. Pembesarnya sahabat itu nggak boleh keluar Madinah. Utsman bin Affan, yang muda-muda aja yang semangat-semangat itu jadi gubernur sana yang sana. Tapi yang sudah sepuh-sepuh itu nggak boleh keluar. Tujuannya apa? Lihat tashirohum fi umuri untuk bisa diajak apa? musyawarah kecuali satu bocah yang diajak musyawarah sama um-, Umar bin Khattab siapa namanya Abdul bin Abbas Abdul bin Abbas kecil tetapi termasuk majelis istisarnya Umar ini Orang besar, orang besar, orang besar. Ibnu Abbas masih kecil. Dihadirkan kalau ada apa-apa itu. Karena dia kena doanya Nabi dulu. Rasulullah mendoakan Abu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini terhadap eh pahamkan Islam kepada anak ini ya Allah dan ajarilah dia ilmu takwil. Takwil maksudnya apa? Tafsir. Karena takwil menurut ulama salaf itu artinya apa? Tafsir. Makanya kalau ada apa-apa bagaimana pendapat wahai Ibn Abbas tentang ayat ini? Oh, itu maksudnya ini ini ini. Yang dipakai yang miliknya Abdul Abbas bukan yang senior senior ini. Karena ini menimba ilmu di mana-mana. Boleh Ibn Abbas ini. Makanya dijuluki al-bahr, lautan ilmu. Ya. Wa adhar al-adl qatla fi Rasul Kisra dan meliputi negeri Islam dengan keadilan Umar bin Khattab ini. Ketika ada Rasul Kisra, Rasul Kisra itu utusannya Kisra, Raja Persia. Ya. Falamma ra'ahu na'iman tahta sajaratin wa huwa amirul mimin. Ya. Jadi raja Persia ini tadi kan ditaklukkan kan mereka lari dari Kodisia ke arah lebih timur lagi seperti Romawi ditaklukkan maka ke Konstantinopel. Maka ini Rasul Kisro, utusannya atau delegasinya Kisro. Kisro itu siapa? Kisro itu raja Persia. Kaisar, Kaisar itu raja Romawi, Mukaukis raja Mesir, Najasyi raja raja apa? Abasyah. Itu semuanya bukan nama. Tapi apa? Gelar. Jadi Kisra itu punya nama, Kaisar punya nama, Heraklius kan gitu kan? Najasyi punya nama. Siapa namanya Najasyi? Yang masuk Islam itu loh, yang disolati Nabi, solat Hoib itu siapa namanya? Ashamah. Namanya itu ada. Jadi Kisro ini ngutus utusan sampai di Medina mana pimpinan kalian Umar bin Khattab sedang apa? Sedang tidur. Sedang tidur, tidak ada penjagaan di luar rumah lagi. Tidur di luar rumah santai, tidak ada yang jaga, tidak ada yang apa. hiran pimpinannya apa utusannya Kisro ini. ini Kisro ini gede. Yang menjaga orang-orang kuat-kuat itu dijaga kalau tidur rajanya itu. Ini yang menaklukkan Mesir, Romawi, Persia tidur di bawah apa? pohon kurma. Gak ada yang jaga sama sekali. Saking takjubnya nih utusannya Romawi sampai mengatakan hakamta fa'adalta fa'adilta fa aminta nimta naumatan karyatul Engkau telah berlaku adil engkau engkau menghukum, engkau menghukumi negaramu, yaitu masih memegang pemerintahannya, kemudian engkau berbuat adil, engkau merasa aman dan engkau tidur pulas tanpa ada apa? penjagaan. Mana ada di zaman itu menaklukkan Romawi, menaklukkan Mesir, menaklukkan Persia, nggak ada yang jaga. Mana ada? Sejarah akan tidak berhasil mencatat generasi seperti ini. Tidak akan ada sejarah lagi di muka bumi yang bisa mencatat keberhasilan seperti pada waktu itu tak akan pernah terjadi. Kecuali nanti kalau di zamannya Imam eh, Nabi Isa alaihissalam. An ibn Yaman kala dari Khudzaifah ibn Yaman Khudzaifah ibn Yaman ini sahabat yang berbeda dengan sahabat yang lain. Khudzaifah bin so bin bin Yaman ini sahabat yang paling paham tentang fitnah-fitnah daripada sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain tanya ya Rasulullah apa fadilahnya ini? Ya Rasulullah malu khair, ya Rasulullah amalan apakah yang paling baik? Ya Rasulullah siapa yang paling aku berhak untuk aku bermuamalah baik dengannya? Tanya yang baik-baik itu. Nah, ini tanyanya yang apa? Yang serem-serem gitu. Araftu syarra la li syarri walakin li Aku mengetahui keburukan-keburukan bukan karena aku ingin melakukannya, tapi aku mengetahuinya agar aku bisa terhindar darinya. Makanya Deva ini satu-satunya sahabat yang diberi daftar nama orang-orang munafik oleh Rasulullah. Umar saja nggak dikasih. Jadi Hudzaifah bin Yaman ini memiliki daftar orang-orang munafik. Ngerti ini munafik, ini tidak, ini munafik. Ini. Ngerti ini. Saking takutnya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ini selalu membutuhkan Hudzaifah. Hudzaifah, aku ini munafik enggak sih? Kudaifah munafik nggak sih? Enggak digubris sama Kudaifah. Karena Kudaifah memegang rahasia Nabi nggak digubris. Karena terus diikuti, sumpah lama-lama Kudaifah dan mengatakan, kamu ndak wis jangan nanya lagi. Kamu ndak jangan tanya lagi. Nah, setelah itu Umar jadi khalifah. Umar jadi khalifah kan beban nih. Kalau ada orang mati kan harus disulati jenazahnya kan gitu kan. Tapi khawatir Umar bin Khattab ini yang disulati orang munafik karena ada ayatnya. Wala takum dan janganlah kamu berdiri di jenazahnya orang munafik. Makanya Umar bin Khattab ini kalau mau nyolati jenazah lihat dulu Hudzaifah. Ada Hudzaifah enggak ya? Kalau Hudzaifah ikut nyolati, dia nyolati jenazah. Kalau Hudzaifah enggak ada, wah jangan-jangan munafik. Enggak mau nyolati Umar bin Khattab. Ya, itu tentang Hudzaifah. Kemudian Umar berkata, "Ayyukum yahfadu qawlan nabi fitnah?" Umar bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang pernah mengingat ucapan Nabi tentang fitnah, tentang kekacauan, kekacauan, kerusuhan, kerusuhan seperti sekarang ini Indonesia ini fitnah sekarang. Jadi Rasulullah eh, Umar bin Khattab tanya nih, siapakah di antara kalian yang pernah mendengar dari Rasulullah tentang fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan, kerusuhan-kerusuhan, huru-hara, huru-hara, ketidakpastian. Qala Hudzaifah, Kudaifa berkata, fitnatur rajuli fi ahli wa mali wa waladi wa jarhi tukaffiru as-salatu was sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyi munkar. Fitnahnya seorang laki-laki terhadap keluarganya, hartanya, anaknya, tangganya membuat dia lupa itu bisa dihapuskan dengan sholat, sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar. Kata Umar, bukan fitnah itu yang saya maksud. Bukan fitnah harta, fitnah wanita, fitnah anak, fitnah istri. Bukan itu yang aku maksud, kata Umar bin Khattab. Eh, walakin tamu, juga muncul bahar akan tapi fitnah yang saya maksud ini gelombang besar yang menggonjang-ganjingkan negeri ini. Zaman itu sudah terjadi kayak gitu. Dijelaskan sama Hudzaifah karena Hudzaifah paling paham tentang kayak gini-gini itu. Hudzaifah mengatakan, "Laisa 'alaika minha ba'sun ya Amirul Mukminin." Tenang Amirul Mukminin, untuk ini belum terjadi di masamu gitu. Tidak memadurkan dirimu. Ngerti si Hudzaifah ini nanti akan terjadi ini dari hadisnya Nabi. Laisa alaika minha ba'sun, tidak ada masalah untuk wahai Amirul Minin. Inna bainaka wa baina baban mughlaqa. Antara fitnah-fitnah, gonjang-ganjing, ketidakpastian perkara, huru-hara dengan dirimu, dengan fitnah-fitnah itu ada pintu kuat yang kamu nggak terjadi di zamanmu. Ada pintu yang tertutup, belum terbuka. Kala Umar, ayuk sarul bab Apakah pintu yang tertutup itu nanti akan dipatahkan, dihancurkan atau terbuka? Kala Hudzaifah, bal yuksar. Pintu itu nanti akan dihancurkan. Nanti akan terjadi gitu. Paham maksudnya ya? Jadi nggak akan terjadi di zaman wahai khalifah karena antara kekacauan-kekacauan dengan zamanmu itu ada apa? Pintu. Selama pintunya ini ada. Terus tanya, nanti apakah pintunya nanti itu akan dihancurkan atau dibuka? Sama-sama jelek kan? Dibuka juga jelek, dihancurkan juga jelek. Tapi kalau dihancurkan lebih lebih parah lagi. Dihancurkan, dipecahkan. Diartikan apa di terjemahan? Dihancurkan. Eh. Umar, Umar berkata, Idan la yuhlak abada." Apakah setelah dihancurkan itu tidak tertutup lagi? Kata Hudzaifah, "Ajal iya." tidak tertutup lagi. Bakalu orang-orang sahabat-sahabat ini berkata, ini kan Hudzaifah bercerita kepada para tabi'in atau kepada yang kalu akan Umar ya alamul ba, apakah Umar mengetahui tentang yang dimaksud pintu itu siapa? Hudzaifah menjawab, "Na'am." Kama ya'lamu anna duna ghadin laila. Umar mengetahui siapa yang dimaksud dengan pintu itu seperti mengetahui bahwa sebelum ada Besok mesti ada malamnya dulu. Paham maksudnya ya? Umat tahu siapa yang dimaksud dengan pintu itu seperti orang yang mengetahui bahwa sebelum besok mesti ada malam. Saking saking ngertinya gitu loh. Wa dzalika anni lain haditsan laisa bi fahibna an nas'alu milba. Maka kami segan, malu tanya ke siapa? Hudzaifah. Pintu itu pintu siapa yang dimaksud dengan pintu itu? Fa'amarna masrukon fa'asalahu fasa'alahu. Maka kami memerintahkan masruk untuk bertanya ke Kudai. Masruk berarti kan tabiin kan. Berarti ini Kudaifa sedang ngajari tabiin. Maka orang-orang ngomong untuk menyuruh masruk. Masruk. Masruk itu artinya yang dicuri. Ini tabiin karena dulu pernah kecilnya dicuri. Makanya namanya masruk. Fasa'alahu. Tapi jangan paksa saya ceritakan masruk dulu. Tidak usah cerita itu. Kalau panjang ceritanya ya. Masruk itu tabiin. Dinamakan masruk karena dia pernah di waktu kecil. Maka masuk datang karena masuk ini dekat sama Hudaifah, muridnya Hudaifah. Maka masuk bertanya kepada siapa tadi? Hudaifah. Manilba, Siapa yang dimaksud pintu yang kokoh itu? Yang harus yang yang Fitnah itu tidak terjadi selama ada pintu. Siapa pintu yang dimaksud itu? aku Hudzaifah, Umar. Ya Umar sendiri itu. Dan Umar tahu bahwa yang dimaksud pintu itu jadi dirinya sendiri. Paham? Tapi kan Umar nggak mungkin pintu itu aku. Ya tidak mungkin juga kan. Tapi tahu Umar bahwa pintu itu dia. Fahadal bab huwa Umar nafsuhu. Dan yang dimaksud dengan pintu ini ya Umar sendiri. Wa kasrul bab dan memecahkan pintu berarti pembunuhan terhadap Umar bin Khattab. Lama Qataru Abu Lu'lu al-Majusi yang mana Umar bin Khattab dibunuh oleh al Abu Lu'lu al-Majusi qabahullah, semoga Allah menjelekkannya di akhirat. Nah, sampai sini besok akan saya ceritakan nasabnya Umar bin Khattab, Islamnya bagaimana, perang-perangan yang dahsyat di zaman Umar bin Khattab akan saya ceritakan. Nah, jadi Sejarah membuktikan sepeninggal Umar bin Khattab di bawah pimpinan siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini wallah luar biasa zamannya beliau. Nanti saya jelaskan. Islam sampai ke India, sampai ke Azerbaijan. Soviet sana. Zamannya Utsman bin Affan. Penaklukan, penaklukan. Illa di akhir-akhir zamannya Utsman bin Affan banyak orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah inilah yang mulai. Inilah bibit-bibit pintu tadi itu. Semua dan secara mencatat musibah yang menimpa kaum muslimin dimulai semenjak apa? Terbunuhnya Utsman bin Affan. Setelah itu umat kaum muslimin sampai-sampai Hasan al-Basri ketika lahir pemimpin yang dolim di zamannya siapa? Zamannya Hasan al-Basri muncul pemimpin dolim gubernur siapa namanya? Hajat Yusuf suka membunuh kuat orangnya ya membuat Irak aman kuat diktator Orang-orang ini ngadu ke Hasan Al Basri, ingin berontak. Kata Hasan Basri, pemimpin yang dolim itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pemimpin yang dolim itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Dan sebaik-baik orang yang diuji adalah bersabar. Atau yang kedua, pemimpin yang dolim adalah hukuman dari Allah untuk orang-orang yang penuh dengan kezaliman, kerusakan. Kepada rakyat yang penuh dengan kezaliman. Dan sebaik-baik orang yang dihukum adalah beristighfar dan bertobat kepada Allah. Pulanglah, sarungkan pedang-pedang kalian. Bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi Gubris berontak kepada Hajat bin Yusuf. Dibunuh semuanya sama Hajar bin Yusuf. Hajar al ini mengatakan, demi Allah. Sekiranya pembunuhan Utsman bin Affan dulu itu baik, tidak mungkin umat Islam tertimpa bala dan ujian bertubi-tubi. Darahnya Utsman bin Affan beracun. Semenjak Utsman bin Affan wafat, tidak ada kebahagiaan. Dalam artian tidak ada kedamaian. Zamannya Ali kan terang terus. Zamannya Ali itu mandul, Pak. Tidak ada futuhat Islamiyah. Tidak ada penaklukan-penaklukan di zamannya siapa? Ali mengapa? Bukan karena Ali gak hebat. Ali luar biasa. Pendekar Ali bin Abi Thalib. Tapi di zamannya sibuk karena ngurusi apa? khawarij, syiah, perang sifin, perang tidak ada sempat apa? Karena pintunya sudah terbuka tadi itu. Dan katanya para ulama ini menunjukkan pembunuhan Utsman dulu tidak diridhoi Allah. Saya mau tanya nih, pemuda-pemuda yang demo ingin membunuh Utsman. Saya mau tanya nih, pada waktu itu pemuda menganggap mereka itu benar apa enggak? Oh benar Pak, mungkin kita di zamannya itu mungkin bisa jadi kita yang ikut demo bisa jadi. Arab menganggap Utsman ini zolim, Utsman ini nepotisme, Utsman ini mirip. Media dimainkan sama orang-orang Khawarij, orang-orang Yahudi bibit-bibitnya dimainkan sehingga pemimpin tampak zolim gitu.